ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله Sebagaimana biasa marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita kembali dari tidur kita. Dengan ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakoni kehidupan kita pada hari ini sampai waktu yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengannya. Nabi itu kalau bangun malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud maka sebagai manusia Nabi masih tetap merasa kantuk Begitu bangun tidak langsung berdiri tidak. Masih dalam keadaan duduk Kemudian Nabi mengucek-ucekkan, ngerti ya? Mengucek-ucekkan itu seperti bahasa Jawa ya, diucek-ucek dulu untuk menghilangkan kantuknya itu. Menghilangkan kantuk. Luar biasa. Nabi sendiri masih tetap merasakan kantuk setelahnya tidur untuk menghilangkan rasa kantuk itu Nabi duduk sebentar dan membaca ayat Al-Qur'an Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار coba hebatnya Nabi itu sebelum tidur membaca Al-Quran membaca doa-doa membaca kulhu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas membaca tabarak Kemudian setelahnya bangun tidur ketemu lagi dengan ayat suci Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati. Nah, itulah orang kalau sudah di hatinya itu sudah ada Al-Qur'an, maka pada saat apa saja Nabi selalu bersama dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, maka tidak salahlah apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah pada waktu ditanya bagaimana tentang akhlaknya Nabi maka Siti Aisyah berkata karena khuluquhu al-Qur'an bahwa akhlaknya Nabi itu lihat saja Al-Qur'an tuh kalau Al-Qur'an mengatakan demikian itulah yang ada pada Nabi kalau Nabi melaksanakan demikian itulah yang ada di dalam Al-Quran Jadi Nabi itu adalah Quran yang berjalan kalau kita ingin tahu bagaimana penafsiran terhadap Al-Quran dari segi amalinya, maka lihat saja di dalam amalan-amalan Nabi sehari-harinya. Maka oleh karena itu tema kita pada kali ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Pertama-tama sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah keimanan kita kepada Quran kitab suci umat Islam ini <clears throat> dan juga beriman kepada kitab-kitab suci yang diterang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-nabi terdahulu di dalam Al-Quran ada Injil wa atainahul injila fihi huda wa nur di dalam Al-Quran ada Taurat inna anzalna Taurata fiha huda wa nur di dalam Al-Quran ada zabur wa atayna Dawud Az-Zabura di dalam Al-Quran juga ada Suhuf Ibrahim wa Musa Suhuf Ibrahim yaitu lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa dan kitab-kitab suci sebelumnya yang kita tidak ketahui. Sudah tentu di antaranya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ini adalah merupakan modal besar kita dalam kehidupan kita, modal besar kita untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat. Yang ditanyakan itu ma kita buka apa kitabmu itu? Kitab suci mu apa? Al-Qur'an, Al-Karim. Wa ma dinuka? Apakah agamamu? Ya. Ini adalah merupakan modal besar kita di dalam kehidupan di dunia dan setelahnya nanti kita di akhirat nanti. Jadi pertama itu adalah kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan kepada para nabi-nabinya untuk menjadikan pedoman dalam kehidupan kita. Pedoman kepada umat manusia semuanya itu disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Ada yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan nasihat-nasihat saja. Ada yang berisi di antara nasihat juga ada petunjuk. Begitu juga ada hukum-hukum, ada cerita-cerita. Ini adalah merupakan Al-Qur'an itu adalah kitab yang sangat komplit. Ada mau'izah, ada cerita-cerita masa lalu, ada hukum-hukum, hukum sendiri macam-macam, ada hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang berkaitan dengan muamalah, hukum yang berkaitan dengan uh, jinayah, ada hukum yang berkaitan dengan uh, pernikahan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan kitab yang sangat komplit. kita berbangga kita mempunyai kitab suci yang paling asli yang masih asli yang masih orisinil baik dari segi cara pembacaannya baik dari segi kosakatanya tidak ada satu huruf pun yang hilang dari Al-Qur'an bagaimana apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya ini yang pertama yang kedua adalah mencintai Al-Quran Al-Karim. Mencintai adalah merupakan modal dasar kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Mencintai Al-Quran adalah merupakan hal yang bagus sekali. Sebagian sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni uhibbu aqwaman alam al haqbihim Ya Rasulullah, aku mencintai orang-orang tertentu tapi amalku tidak sampai kepada mereka seperti mereka itu. Kemudian Nabi mengatakan al al, al mar'u ma'aman ahabba bahwa orang itu beserta dengan orang-orang yang dicintainya itu. Kalau seandainya dia cinta kepada para nabi, para syuhada, us-salihin, siddiqin, maka insyaallah Allah akan membersamakan mereka itu dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau seandainya yang dicintainya itu adalah Al-Quran Al-Karim Ini adalah merupakan satu taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita mempunyai rasa cinta kepada Al-Quran Al-Karim <coughs> Para sahabat dahulu dan para tabi'in yang datang setelahnya itu kalau seandainya setelahnya membaca kitab suci Al-Qur'an itu diciumnya kita burabbi kita burabbi kita burabbi diletakkanlah mushaf itu di hadapan ataupun di mukanya kita burabbi kita burabbi kita burabbi Buya Hamka di dalam beberapa bukunya tentang Tuan Kurau ataupun sejarah ulama masa lalu di Minangkabau itu menjelaskan tentang bagaimana para tuan guru di sana itu memerintahkan kepada murid-muridnya anak-anak kecil kalau membawa Al-Qur'an itu dibawa begini di atas kepalanya coba luar biasa kan jadi tidak begini kan tiba-tiba apalagi dicengkawin begini dibawa begini sebagai penghormatan kepada Al-Qur'an Al-Karim. Ini adalah merupakan sikap kita terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Saya miris sekali ya ada Quran yang diinjak-injak. Diinjak-injak begitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini adalah merupakan pelecehan terhadap Al-Qur'an Al-Karim hadir hadir sekalian, kemudian setelahnya kita itu cinta kepada Al-Qur'an sebagai manifestasi dari kecintaan kepada Al-Qur'an <clears throat> adalah kita selalu mendekat kepada Al-Qur'an. Mendekat kepada Al-Qur'an yaitu dengan menyapa Al-Qur'an dimulai dari melihat Al-Qur'an. Melihat mushaf itu adalah merupakan satu ibadah tersendiri An-nazar ilal mushaf ibadatun. Melihat mushaf itu juga merupakan satu ibadah. Melihat Ka'bah saja itu sudah merupakan satu ibadah. Itu tanda cinta kita kepada sesuatu adalah kita berusaha untuk mendekati sesuatu itu. Kemudian setelahnya itu barulah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Orang yang bergaul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dalam bentuk apapun itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya beriman, walaupun hanya cinta, walaupun hanya melihat. Apalagi kalau seandainya dia itu bisa membaca ayat suci Al-Qur'an. Membaca pun itu macam-macam. Ada namanya kiroah, ada yang namanya tilawah. Kalau kiroah itu adalah sekedar mengucapkan huruf-huruf Al-Quran Al-Karim satu huruf digabungkan dengan huruf berikutnya digabungkan dengan huruf berikutnya menjadi satu kalimat kalimah digabungkan dengan kalimah lain akhirnya menjadi satu ungkapan satu ungkapan digabung, akhirnya menjadi satu ayat satu ayat digabungkan lagi akhirnya menjadi beberapa ayat akhirnya menjadi surah Jadi qiraah itu adalah membaca huruf-huruf Al-Qur'an, menggabungkan antara satu huruf dengan huruf berikutnya, menggabungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Ini namanya adalah membaca Al-Qur'an, redaksi Al-Qur'an Al-Karim. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, ya. Quran dibacakan Berbeda lagi dengan tilawah. Kalau tilawah talah yatlu tilawatan bukan sekedar membaca ayat suci Al-Qur'an tapi juga ada kesudahannya. Ada kelanjutannya. Membaca dengan tilawah itu bukan sekadar mengumpulkan huruf dengan huruf, kalimat dengan kalimat, ayat dengan ayat, tapi bagaimana kelanjutan setelahnya orang itu membaca ayat suci Al-Qur'an. Kelanjutannya sudah tentu adalah membaca setelahnya itu diangan-angankan, ditadaburi, dihayati. Itu adalah merupakan tilawah. Setelahnya itu apa? Dipahami. Kemudian setelahnya itu apa? Di dihayati apa bagian kita dari ayat ini dalam kehidupan kita itu apa kira-kira yang bisa kita amalkan dari ayat ini dalam kehidupan kita, <clears throat> dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dengan masyarakat. Dan kemudian setelahnya itu barulah kita, tilawat tilawatu Jadi makanya di dalam Al-Qur'an yatlunahu haqqa tilawatih membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya membaca. Sebenar-benarnya membaca itu bisa jadi membacanya itu dengan sebaik-baiknya dengan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Bisa jadi yatsulunahu haqqa tilawati itu adalah membacanya dan mentadaburnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian membaca yatsulunahu haqqa tilawati bisa jadi mengamalkan ayat suci Al-Qur'an yang kita baca itu dengan sebenar-benarnya mengamalkan membaca redaksi dengan sebenar-benarnya kemudian mentadaburi redaksi Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya yang ketiga itu adalah membaca ayat suci Al-Qur'an dengan mengamalkan satu persatu apa yang ada di dalam ayat suci Al-Qur'an al berinteraksi dengan Al-Qur'an itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah jadi iman kemudian cinta kemudian kita membaca Sebelumnya membaca, mendengarkan saja. Mendengarkan saja itu merupakan satu amalan yang soleh. Allah berfirman wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun apabila Al-Qur'an itu dibacakan dibacakan oleh siapapun fastami'u lah istima' itu bukan sekedar sama kalau kita sedang apa kumpul-kumpul begini ya Bapak dan ibu mendengarkan ada suara cicit Tapi bapak itu kan tidak perhatian Itu namanya sama Tapi kalau istima Itu adalah bukan sekedar sama Tapi ada tambahan <clears throat> Yaitu ada apa itu Nah Wa ansitu Wa ansitu diam Diam untuk mendengarkan Walaupun kita tidak paham Apa yang dibacakan oleh itu Mendengarkan saja La'allakum turhamun Mudah-mudahan kamu sekalian itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghargai orang yang hanya mendengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Tapi kalau seandainya kita ingin mendapatkan terus siraman rahmat dari Allah, setel saja radio di mana di situ ada Al-Qur'an kita dengarkan, kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah kita berinteraksi secara secara pasif. Kalau seandainya berinteraksi dengan pas, aktif yaitu kita mulai mulai membaca ayat suci Al-Qur'an. membaca ini ada macam-macamnya. Ada qiraatu, qiraatul mahir. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an dan orang yang sulit membaca Al-Qur'an. Sulit membaca Al-Quran saja Kata Nabi Walladhi al Quran Wa yatata'ta'alaih Fahuwa Falahu ajran Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata Dia akan mendapatkan dua pahala Satu membaca Al-Qurannya sendiri Yang kedua adalah Dengan energi yang dia keluarkan Dalam rangka untuk membaca ayat suci Al-Quran Walaupun terbata-bata Allah memberikan dua pahala Yang kedua Al-Mahir Bil-Quran Membaca Al-Qur'annya itu dengan secara bagus, enak, lancar. Ini adalah al-mahiru bil Qur'an. Sudah tentu mereka mempunyai peringkat yang tinggi. Al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka bersama dengan para malaikat yang mulia-mulia. Para hadirin hadirat sekalian, kemudian Setelahnya itu adalah daripada waktu membaca membaca Al-Qur'an yang paling bagus adalah qira'atu qira'atu tarattulin. Qira'at bertartil, warattilil Qur'ana tartila pelan. Huruf-hurufnya jelas. Antara huruf ini dengan huruf ini dengan huruf ini. Ini ada beberapa apa namanya itu eh, kecepatan membaca Al-Qur'an. Ada yang tahqiq ada yang tadwir, ada yang hadr. Kalau tahqiq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang yang sedengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hadr, Hajar cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang lebih daripada itu, nah itu kurang begitu bagus. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لا itu lebih daripada itu ini kurang begitu bagus ya Kemudian setelahnya qiraatu tarattul wa qiraatu tadabbur. Tartil itu akan bisa menciptakan tadabbur, menghayati ayat suci Al-Qur'an. Kalau tidak bisa menghayati, bagaimana? Ya kita berusaha untuk menghayati satu persatu ya kalau seandainya one day one ayat membaca ayat suci Al-Qur'an satu ayat menghafalkan satu satu ayat satu hari maka one day one ayat tapi dengan memahami isi kandungannya kalau sudah tafahum memahami barulah tadabbur taratul tafahum Tadabur, tadabur, artinya mengingat-ingat apa jadinya kalau seandainya saya melaksanakan demikian. Itu namanya tadabur. Tadabur itu dubur. Dubur itu sesuatu yang di belakang. Artinya kalau orang ber, membaca Al-Quran dengan kira atau tadabur, apa kira-kira hasil yang dapat saya dapatkan, yang bisa saya dapatkan kalau seandainya saya melakukan demikian. Itu namanya tadabur dan kemudian setelahnya itu bukan saja wacana-wacana yang terakhir itu adalah qiraatu amalin wa tatbiqin artinya membaca Al-Qur'an dan setelahnya itu diamalkan sedikit tidak mesti harus semuanya tidak sendiri sedikit wal asr innal insana fi khusr illa alladziina amanu iman wa amilus shalihat watawasau bil haq sudah enggak kita sudah pernah enggak watawasau bil haq saling mewasiatkan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang benar watawasau bis sabr ada orang yang sedang dalam keadaan susah sudahlah susah, eh, uh, sabar saja banyak sekali orang yang melebihi daripada kamu melebihi daripada kamu kalau kamu kehilangan satu seratus ribu ada orang yang kehilangan lima ratus ribu ada orang yang kehilangan satu juta ada orang yang ludes ya rumahnya ludes nggak punya apa-apa nah, itu untuk memberikan rasa sabar kepada mereka-mereka oleh karena itu saya senang sekali apabila Syarif ini di sini ada kegiatan tahfidz Al-Qur'an kepada anak-anak insya allah Masjid asy ini bertambah berkah. Pokoknya kalau di mana di situ ada kegiatan Al-Qur'an, insya Allah berkah kita akan terus bertambah-tambah menjadi satu masjid yang disenangi, masjid yang macam-macam lah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا